Apakah ketika tahiyat itu telunjuknya digerak-gerakkan Ustaz? Ada khilaf di antara para ulama, pendapat jumhur ulama itu tidak menggerak-gerakkan kaki, tangan. Tidak menggerak-gerakkan. Tapi ada pendapat yang menggerak-gerakkan hadisnya berdasarkan hadis Rasul SAW Wa'il bin Hujr ya. Jadi ini termasuk khilaf yang ada ruang untuk beda pendapat. Tidak perlu yang menggerak-gerakkan menyalahkan yang tidak menggerakkan. Masya Allah. Ada dulu ustadz kita di pondok itu dia sholat menggerak-gerakkan tangannya. Sama sohibnya dipegang jemaah. Gak boleh gerak katanya. Batal sholatmu gerak-gerak nanti. Nah ini karena orang nggak ngerti gitu loh jemaah. Ini termasuk ya ada ruang untuk beda pendapat kita ini umat Islam. Permasalahan yang kecil jangan dibesar-besarkan. Permasalahan yang besar jangan dianggap remeh. Kita harus bijak dalam mensikapi berbagai permasalahan. hadza wallahu a'lam bishawab.